alaihi wasallam tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadirin yang dimuliakan oleh Allah As-salah pengertiannya secara bahasa artinya adalah ad-du'a As-salah di dalam bahasa Arab artinya adalah addu'a doa yaitu berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum dan salli alaihim bersolawatlah untuk mereka Artinya adalah doakanlah untuk mereka. Wasalli alaihim wahai Muhammad bersolatlah untuk mereka artinya adalah dan doakanlah untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum sesungguhnya salatmu artinya adalah doamu. Sakanul lahum adalah ketenangan bagi mereka menunjukkan bahwasanya as-salah dilihat dari bahasa maka maknanya adalah addu'a yaitu berdoa. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin yujib Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, maka hendaklah dia menjawab undangan tersebut. Fa in kana muftiran falyat'am. Apabila dia dalam keadaan tidak berpuasa falyat'am maka hendaklah dia ikut makan. Wa in kana sha'iman dan apabila dia dalam keadaan berpuasa dia diundang makan akan tetapi dalam keadaan berpuasa. Apa yang dilakukan? Fal yusalli maka hendaklah dia melakukan solah. Artinya adalah melakukan doa. Fal yusalli maka hendaklah dia mendoakan. Ini adalah adab di antara adab-adab Islami. Apabila kita diundang makan oleh seseorang, saudara kita, maka hendaklah kita menjawab undangan makan tersebut. Dan tidaklah dia mengundang kita untuk makan bersamanya kecuali dia adalah orang yang mencintai kita. Kita jawab undangannya apabila kita dalam keadaan berbuka artinya tidak berpuasa maka kita ikut makan dan apabila kita dalam keadaan berpuasa maka adalah kita mendoakan kebaikan untuknya. Ayat dan juga hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya makna as-salah secara bahasa artinya adalah berdoa. Kenapa salat yang kita lakukan dinamakan dengan salat yang artinya adalah berdoa? Di antara sebabnya ada dua. Yang pertama, karena di dalam sholat yang kita kerjakan, di situ ada doa, ada permintaan yang kita panjatkan kepada Allah Swt. Mulai dari istiftah, kita mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya Meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari dosa. Kemudian ketika kita membaca Minasyaitanir Rajim meminta kepada Allah supaya dilindungi dari godaan setan. Ketika kita mengatakan ihdinas siratul mustaqim meminta kepada Allah supaya Allah SWT memberikan hidayah kepada kita kepada jalan yang lurus ketika ruku' kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli ucapan Allahumma ghafirli meminta kepada Allah ampunan dan seterusnya sampai ketika kita sujud maka disunahkan kita untuk memperbanyak doa sebagaimana dalam hadis yang sahih Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi Wahuwa sajid fa du'a keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia dalam keadaan sujud maka adalah kalian memperbanyak doa di dalam sujud tersebut demikian pula sebelum salam kita disunahkan untuk memperbanyak doa di antaranya, adalah berlindung berlindung kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Berlindung kepada Allah dari azab neraka, azab kubur, dari fitnah di dunia dan juga fitnah al-masih dajjal. Oleh karena itu Kenapa Sholat dinamakan sholat Karena di dalamnya ada permintaan Dan kenapa dinamakan sholat Ada di antaranya yang mengatakan Karena Sholat itu sendiri Secara tidak langsung Kita meminta kepada Allah SWT Karena sholat adalah ibadah dan orang yang melakukan sholat secara tidak langsung dia meminta sesuatu yaitu dia meminta pahala dari Allah Swt. Orang yang melakukan sholat secara tidak langsung dia meminta kepada Allah yaitu meminta pahala dari Allah Swt. Dan ini adalah doa yang dinamakan dengan doa ibadah. Oleh karena itu Solat yang kita lakukan Dinamakan solat karena demikian Dan pengertian solat Secara istilah syariat Adalah akwalun Wa af'alun Muftatahatun Bittakbir muftatamatun Bittaslim Yang dimaksud dengan solat Secara istilah syariat adalah ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang dimulai dengan takbir yang dinamakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan taslim yaitu mengucapkan salam. Ini adalah pengertian salat secara istilah syariat. Dan salat lima waktu di dalam agama kita memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dia adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam setelah syahadatain. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji wa saumi Ramadan. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati alla ilaha illallah, bersahadat bahwasanya tidak ada sesembah yang berat disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian yang kedua beliau mengatakan wa iqamis shalah yaitu mendirikan salat dan hukumnya adalah wajib bukan sesuatu yang sunnah dianjurkan akan tapi hukumnya adalah wajib barang siapa yang sudah terpenuhi syarat wajibnya maka dia berkewajiban baik laki-laki maupun wanita yang apabila ditinggalkan sementara terpenuhi syarat wajibnya maka dia berdosa para ulama rahimahumullah semoga Allah merahmati mereka berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas padahal dia mengakui bahwasanya sholat lima waktu hukumnya adalah wajib ada di antara mereka para ulama tersebut yang mengatakan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang fasik tidak kafir akan tapi dia adalah orang yang fasik dan ada di antara ulama dan mereka tidak sedikit yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat lima waktu karena malas padahal dia mengetahui bahwasanya sholat lima waktu tersebut adalah wajib maka hukumnya, adalah murtad keluar dari agama Islam. Mereka berdalil dengan dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga ucapan sebagian salaf. Dari Al-Quran adalah firman Allah SWT di dalam surat Al-Muddathir ketika penduduk neraka ditanya tentang sebab mereka masuk ke dalam neraka. Allah berfirman, "Malakum ma salakakum fi saqar?" Apa yang telah menjerumuskan kalian ke dalam saqar? Dan yang dimaksud dengan saqar adalah neraka. Mereka ditanya ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka, apa yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka. Qalu mereka mengatakan lam naku musallin. Kami dahulu di dunia bukan termasuk orang-orang yang melakukan salat. Kami dahulu di dunia bukan termasuk orang-orang yang melakukan salat. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya Meninggalkan sholat adalah termasuk sebab keluarnya seseorang dari agama Islam. Kemudian mereka berdalil dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din." Apabila mereka bertobat Kemudian mereka melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Apabila mereka bertaubat dan melakukan salat dan juga melakukan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Para ulama tersebut berdalil dengan ayat ini bahwasanya orang yang tidak melakukan salat lima waktu Meskipun dia mengakui bahwasanya sholat lima waktu tersebut adalah wajib Maka dia bukan saudara kita seagama Ini adalah dalil dari Al-Quran Adapun dari hadis Maka Rasulullah SAW bersabda Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus salah Faman tarakaha faqad kafar Perjanjian antara kita dengan mereka Yaitu orang-orang kafir adalah sholat Maka barang siapa yang meninggalkan sholat tersebut Maka sungguh dia telah kafir Itu keluar dari agama Islam Di dalam hadis yang lain Beliau SAW mengatakan Inna bayna rajuli Wa bayna syirki wal kufri Tarkas salah Sesungguhnya antara Atau, atau batas Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Dan hadis yang kedua ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan juga kekufuran. Dan beliau sallallahu di dalam hadis ini mengatakan al-kufri dan beda antara al-kufri menggunakan al dengan kufrun tanpa al. Dan ini diketahui bagi orang yang pernah mempelajari bahasa Arab, mempelajari usul fikih, maka ada perbedaan antara al-kufri dengan al dan juga dan juga kufrun tanpa al. Sebagian ulama mengatakan apabila kufrun ditambahi dengan al maka yang dimaksud di sini adalah kufur akbar yaitu kufur yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam di sana ada kufur akbar yang besar dan ada kufur yang kecil kufur yang besar adalah yang mengeluarkan seseorang dari Islam Adapun kekufuran yang kecil Maka ini adalah kekufuran tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Terlepas dari mana yang sahih dan mana yang lebih kuat pendapatnya, akan tapi perbedaan di antara para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas, padahal dia tahu kewajibannya. Ini menunjukkan bahwasanya perkaranya di sini besar dan bahwasanya meninggalkan sholat karena malas meskipun dia tahu kewajibannya ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya sampai para ulama berbeda pendapat tentang kekafiran orang tersebut para ulama tidak berbeda pendapat bahwasanya orang yang membunuh dia tidak kafir selama dia tidak melakukan perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam. Orang yang melakukan riba, melakukan zina, mencuri, berdusta, itu adalah dosa-dosa. Dan para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini bahwasanya pelakunya adalah tidak kafir, tidak keluar dari agama Islam. Tapi ketika mereka berbicara tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas padahal dia mengakui kewajiban sholat tersebut mereka berselisih pendapat menunjukkan bahwasanya perkaranya di sini bukan enteng dan dianggap ringan tapi perkaranya di sini adalah perkara yang besar oleh karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah adalah saling menasihati dengan saudara kita dengan teman-teman kita dengan tetangga-tetangga saling menasihati untuk menjaga solat lima waktu ini. Seandainya kita tidak mampu untuk melakukan solat-solat sunnah yang lain, mungkin seseorang tidak melakukan solat duha atau solat malam atau solat wudhu, minimal dia melakukan lima solat yang hukumnya adalah wajib ini. Dan apabila kita memiliki anak didik atau anak kandung maka sejak kecil hendaklah kita membiasakan mereka untuk melakukan sholat lima waktu ini dan Rasulullah SAW bersabda muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin hendaklah kalian memerintah anak-anak kalian baik laki-laki maupun wanita untuk melakukan sholat yaitu sholat lima waktu dan mereka berumur tujuh tahun. Artinya anak setelah dia lengkap berumur tujuh tahun, maka adalah mulai diperintah. Ketika datang waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mulai kita perintah untuk melakukan sholat. Berdasarkan hadis ini, beliau SAW mengatakan, muru auladakum. Perintahkanlah anak-anak kalian bisalah untuk melakukan salat. Dan ini dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Di antaranya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana ya'muru ahlahu bisalah." Dan beliau dahulu yaitu Ismail memerintahkan keluarganya, memerintahkan istrinya, memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan salat. Dan Allah SWT berfirman Wa'mur ahlaka bisalah Wastabir alaiha Hendaklah kamu Memerintahkan keluargamu untuk melakukan salat Dan bersabarlah Menunjukkan bahwasanya terkadang Kita memerintahkan kepada anak kita Memerintah kepada istri kita Memerintah kepada keluarga kita untuk salat Dan di sana ada gangguan Justru malah ucapan yang tidak baik Yang kita terima atau perilaku yang tidak baik yang kita terima maka Allah SWT mengatakan ta'bir 'alaiha hendaklah engkau bersabar memerintahkan solat tersebut wadribuhu wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashri sinin ketika mereka sudah berumur 10 tahun maka kita diperbolehkan untuk memukul mereka apabila mereka tidak melakukan solat. Mulai dari tujuh tahun Kita perintah dan kita perintah Tanpa kita pukul Hanya sekedar lisan Hanya sekedar ucapan Sekedar mengingatkan Tapi kalau sudah umur sepuluh tahun Maka kita diberikan izin Oleh syariat Untuk memukul anak-anak kita Yang meninggalkan sholat Dan jadi masuk dengan pukulan di sini adalah pukulan yang ringan Yang tidak menyakitkan Yang tidak membekas Adapun pukulan Yang sangat keras Dan menyakitkan Maka ini bukan termasuk cara mendidik Tapi ini adalah sebuah kezaliman Jadi yang dimaksud dengan Memukul di dalam hadis, di dalam hadis ini Adalah pukulan yang ringan yang tidak membekas dan dan juga tidak menyakitkan. Apabila seorang seorang anak sejak umur tujuh tahun sudah diperintah dan ketika berumur sepuluh tahun apabila dia meninggalkan sholat dipukul dengan pukulan yang demikian sifatnya maka diharapkan ketika dia sudah dewasa diharapkan dia dengan ringan dan dengan mudah melaksanakan Solat lima waktu tersebut Dan inilah petunjuk Rasulullah SAW Di dalam mendidik anak-anak kita Supaya mereka ketika besar Bisa menjaga dan memelihara solat lima waktu ini Rasulullah SAW Di dalam hadis yang sahih Beliau mengatakan Sallu kama ra'aitumuni usalli Hendaklah kalian solat sebagaimana kalian melihat aku sholat Beliau SAW memerintahkan kita Untuk melaksanakan sholat lima waktu ini Sesuai dengan cara beliau Menunjukkan bahwasanya Di dalam melaksanakan sholat Diharuskan kita mengikuti Dan meneladani Rasulullah SAW Di dalam melakukan sholat tersebut dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka melihat sendiri bagaimana Rasulullah SAW salat dan mendengar apa yang beliau baca ketika salat dan mereka sudah menyampaikan tata cara salat Rasulullah SAW kepada orang setelah mereka kemudian orang setelah mereka menyampaikan kepada orang setelah mereka dan seterusnya sehingga sampai di tangan kita di zaman sekarang melalui hadis-hadis yang sahih Oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah Hendaklah berusaha untuk membaca dan mempelajari tata cara sholat Rasulullah SAW Supaya dia bisa melakukan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Sebelum kita melakukan sholat Di sana ada yang dinamakan dengan syarat-syarat sholat dan jadi masuk dengan syarat-syarat salat adalah perkara-perkara yang apabila tidak ada sebelum salat maka salatnya juga tidak ada artinya tidak sah ini yang dinamakan dengan syarat-syarat salat di antaranya adalah masuknya waktu salat masuknya waktu sholat ini adalah termasuk syarat sholat. Apabila tidak ada, maka sholatnya juga tidak sah. Seperti orang yang melakukan sholat subuh jam 1 malam Maka dia kehilangan salah satu syarat sahnya sholat Yaitu masuknya waktu sholat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat telah diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu yang sudah ditentukan. Salat lima waktu ini waktunya sudah ditentukan. Barang siapa yang melakukan salat tersebut pada waktunya, maka sholatnya sah akan tapi kalau dikerjakan di luar waktunya Seperti mengerjakan sholat sebelum waktunya Maka sholatnya tidak sah Adapun sholat duhur Maka dimulai ketika tergelincir matahari Kapan tergelincir matahari? Ketika dia sudah mulai bergerak ke arah barat Setelah sebelumnya berada persis di tengah Apabila dia sudah mulai bergerak Maka dia berarti sudah tergelincir Dan itu adalah waktu mulainya Sholat duhur Dan kita mengetahui Ketika sebuah benda Sudah mulai ada bayangannya Kalau sudah mulai ada bayangannya Ke arah timur Berarti waktu sholat duhur sudah tiba Dan diakhiri apabila bayangan sebuah benda panjangnya sama dengan tinggi benda tersebut. Apabila bayangan sebuah benda sama tingginya, sama panjangnya dengan benda tersebut, maka berarti sudah selesai waktu sholat duhur dan masuk waktu sholat asar. Jadi sholat asar dimulai ketika bayangan sebuah benda sama dengan benda tersebut dan diakhiri dengan apabila bayangan sebuah benda dua kali lipat dari panjang benda tersebut apabila bayangan sudah dua kali lipat dari panjang benda tersebut maka berarti sudah selesai waktu sholat asar adapun sholat maghrib maka dimulai ketika matahari tenggelam sampai tenggelamnya warna merah di atas. Artinya sudah gelap gulita, tidak ada warna sekalipun warna merah atau kuning, ini semuanya sudah tenggelam maka berarti sudah selesai waktu sholat maghrib mulai tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya cahaya berwarna merah di atas. Apabila sudah tenggelam cahaya berwarna merah tersebut, maka berarti sudah masuk waktu Isya dan waktu Isya dimulai dan diakhiri sampai pertengahan malam. Apa yang dimaksud dengan pertengahan malam? Diukur dari semenjak tenggelamnya matahari sampai datang waktu subuh. Awal malam adalah tenggelamnya matahari dan akhir malam adalah apabila terbit fajar yang kedua yaitu datangnya waktu subuh. Kemudian kita hitung berapa jam Misalnya dari maghrib sampai subuh adalah 10 jam Maka separuh malam adalah 5 jam Jadi pertengahan malam dihitung dari setelah tenggelamnya matahari ditambah 5 jam. Itu adalah pertengahan malam. Adapun waktu subuh maka dimulai setelah terbitnya fajar yang kedua dan diakhiri dengan terbitnya matahari. Ini adalah waktu-waktu dari masing-masing Solat lima waktu Seorang muslim dan juga muslimah <coughs> Hendaklah menjaga Solatnya dan dikerjakan pada waktunya <coughs> Kemudian yang kedua Di antara syarat Solat Adalah menutup aurat Allah SWT berfirman Ya Bani Adam Khudu zinatakum inda kulli masjid Allah berfirman Ya Bani Adam Khudu zinatakum inda kulli masjid Wahai anak Adam Hendaklah kalian mengambil perhiasan-perhiasan kalian Ketika kalian berada di dalam masjid Para ulama mengatakan Bahasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika kita sholat untuk memakai pakaian yaitu menutup aurat kita. Ditambah lagi yang lebih afdal adalah memakai pakaian yang baik. <clears throat> Memakai perhiasan kita. Memakai pakaian yang baik yang kita gunakan untuk melakukan sholat Ini adalah dalil bahwasanya ketika sholat Disyaratkan seseorang untuk menutup auratnya Dan aurat laki-laki Batasnya adalah dari pusar Sampai kedua lutut Dari pusar Sampai kedua lutut ini adalah aurat laki-laki ketika melakukan salat. Adapun wanita maka para ulama rahimahumullah berselisih ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya aurat wanita ketika salat adalah seluruh badannya kecuali wajah. Ini adalah pendapat sebagian ulama dan ada yang mengatakan Aurat wanita ketika sholat Adalah seluruh badannya Kecuali wajah Dan juga telapak tangan Dan ini adalah pendapat sebagian ulama Dan ada yang mengatakan bahwasanya aurat wanita ketika sholat Adalah seluruh badannya Kecuali wajah Telapak, telapak tangan Dan juga telapak kaki tiga pendapat di kalangan para ulama dan yang lebih hati-hati bagi seorang muslimah ketika melakukan sholat adalah menutup seluruh anggota badannya kecuali wajah. Ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati di antara tiga pendapat tersebut. Di antara syarat sahnya sholat adalah menjauhi perkara yang najis Baik dari badannya Dari pakaiannya Maupun dari tempat dia sholat Maka tiga perkara ini Badan Pakaian Maupun tempat dia sholat Harus bersih dari najis Kemudian yang selanjutnya Di antara syarat sahnya sholat Adalah menghadap kiblat yaitu menghadap ke Ka'bah atau benar-benar menghadap Ka'bah apabila kita berada persis di depan Ka'bah. Apabila kita berada persis di depan Ka'bah, maka badan kita harus benar-benar menghadap ke arah Ka'bah tersebut. Namun apabila kita berada jauh dari Ka'bah seperti di masjid-masjid yang jauh dari Masjidil Haram atau berada di negara kita atau berada di mana saja dan jaraknya jauh dari Ka'bah maka yang penting kita menghadap ke arah di mana Ka'bah tersebut ada yaitu ke arah Mekah dan tidak ada keharusan kita harus benar-benar pas menghadap ke Ka'bah tersebut. Apabila kita jaraknya jauh, maka yang penting menghadap ke arah di mana Ka'bah tersebut ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatarul Masjidil Haram." Maka adalah engkau menghadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini adalah dalil tentang diwajibkannya melakukan sholat dengan menghadap ke arah kiblat. Kemudian di antara syarat sahnya sholat adalah niat, yaitu kehendak di dalam hati kita untuk melakukan sholat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, inna a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan adalah dengan niat. Dan niat letaknya di dalam hati kita Apabila seseorang sudah ada di dalam hatinya Untuk Atau berkehendak untuk melakukan sebuah sholat Maka itulah yang dinamakan dengan niat Dan bukanlah yang dimaksud dengan niat Adalah apa yang diucapkan oleh lisan kita Niat adalah apa yang ada di dalam hati bukanlah apa yang diucapkan oleh lisan kita. Seandainya seseorang mengucapkan akan tetapi di dalam hatinya tidak ada niat untuk melakukan sholat tersebut maka sholatnya tidak sah tapi seandainya seseorang berniat di dalam hati dan tidak mengucapkan maka sholatnya sah karena yang dinamakan, yang dinamakan dengan niat adalah apa yang ada di dalam hati manusia. Mayoritas ulama madhab Imam Syafi'i mengingkari orang-orang yang melafatkan niatnya. Dan jumlahnya tidak sedikit para ulama madhab Syafi'i yang mereka mengingkari orang-orang yang melafatkan niatnya dan mereka meluruskan pemahaman tentang ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mengatakan bahwasanya awal dari salat adalah an-nutqu. Imam Syafi'i Imam Syafi'i pernah mengatakan awal dari salat adalah ucapan. Maka para ulama mazhab, mazhab Imam Syafi'i mereka mengatakan bahwasanya maksud dari Imam Syafi'i di sini yang dimaksud dengan ucapan di sini bukanlah niat akan tetapi yang dimaksud adalah at-takbir yaitu takbiratul ihram yang diucapkan pertama kali ketika kita sholat yaitu ucapan Allahu Akbar. Jadi yang pertama kali diucapkan yang dilakukan adalah an-nutku dan jadi maksud dengan an-nutku di sini adalah ucapan takbir. Ini adalah beberapa syarat sahnya sholat Yang apabila tidak ada Maka sholat kita tidak ada Artinya batal dan tidak sah Sholat yang kita kerjakan Masuk kita kepada poin yang selanjutnya Tentang rukun-rukun sholat Dan ini adalah perkara yang sangat penting yang kita lakukan di dalam solat kita Yang apabila ditinggalkan Baik sengaja atau tidak sengaja Maka solat kita tidak sah Dan perbedaan antara rukun-rukun solat Dengan syarat-syarat solat, Syarat-syarat solat Ini adalah perkara yang dilakukan Semenjak sebelum solat, Seperti misalnya menghadap kiblat maka ini sudah dilakukan sebelum kita sholat. Tapi kalau rukun, maka ini adalah perkara-perkara yang dilakukan ketika dalam keadaan sholat. Apa yang termasuk rukun-rukun sholat? Di antaranya yang pertama adalah takbiratul ihram. Atau sebelumnya, yang pertama adalah berdiri apabila dia mampu. Apabila dia mampu, maka termasuk rukun solat adalah berdiri. Dan jadi masuk dengan solat di sini adalah solat lima waktu. Disyaratkan atau termasuk rukun solat ketika solat lima waktu adalah berdiri apabila dia dalam keadaan mampu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala qanitin. Hendaklah kalian berdiri karena Allah SWT dalam keadaan khusyuk. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Salli qa'iman." Hendaklah engkau salat, engkau salat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu, maka duduklah. Fa illam tastati' fa 'ala jam. Apabila kita kamu tidak mampu, Sholat dalam keadaan duduk Makan dalam engkau sholat dalam keadaan berbaring Menunjukkan bahwasanya Berdiri ketika sholat lima waktu adalah termasuk rukun Artinya Kalau seseorang mampu untuk berdiri Ketika sholat lima waktu Kemudian dia memilih untuk duduk Maka sholatnya tidak sah karena dia meninggalkan salah satu rukun sholat dia mampu untuk berdiri akan tapi dia melakukan sholat tersebut dalam keadaan duduk Adapun sholat sunnah Maka seseorang diberikan pilihan Seperti sholat duha, sholat malam Atau sholat-sholat sunnah yang lain Maka kita diberikan pilihan Boleh kita sholat dalam keadaan berdiri Dan boleh kita sholat dalam keadaan duduk Namun pahala orang yang melakukan sholat sunnah dalam keadaan duduk separuh daripada pahala orang yang melakukan sholat sunnah dalam keadaan berdiri. Jadi dalam keadaan sholat sunnah Seseorang diberikan pilihan Cuma yang afdal adalah melakukan sholat tersebut Dalam keadaan berdiri Rasulullah SAW bersabda Sholatul qa'id Alan nisf min salatil qaim Salatnya orang yang duduk Itu adalah separuh Dari salatnya orang yang berdiri Kemudian yang kedua Di antara rukun-rukun salat Adalah membaca takbiratul ihram Yaitu ucapan Allahu Akbar Di awal salat Ucapan kita Allahu Akbar Di awal salat Inilah yang dinamakan dengan takbiratul ihram Yaitu takbir Yang fungsinya adalah ihram Yaitu mengharamkan Artinya seseorang apabila sudah membaca Takbiratul ihram Yaitu Allahu Akbar Maka menjadi haram atasnya Beberapa perkara yang sebelumnya dihalalkan Seperti misalnya Sebelum dia membaca takbir Dihalalkan dia untuk makan Dihalalkan untuk minum dihalalkan untuk berbicara semaunya tapi ketika dia sudah mengucapkan Allahu Akbar di awal yaitu takbiratul ihram maka semua itu menjadi haram menjadi tidak boleh oleh karena itu dinamakan dengan takbiratul ihram ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun salat dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tahrimuha takbir yang mengharamkan sholat tersebut adalah takbir menunjukkan kepada kita bahwasanya atau ihram adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun solat. Kemudian yang ketiga, di antara rukun-rukun solat adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini hukumnya adalah rukun yang apabila kita tinggalkan sengaja atau tidak sengaja maka solat kita tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, La salata liman lam yakra Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca fatihatil kitab, yaitu al-fatihah. Tidak ada solat, artinya tidak sah solatnya. Orang yang tidak membaca al-fatihah ketika dia solat, maka sholatnya tidak sah. Dan pendapat yang lebih kuat di antara pendapat ulama bahwasanya Al-Fatihah <clears throat> ini wajib dibaca sekalipun terhadap seorang makmum dalam keadaan sholat jahriyah yaitu sholat yang dikeraskan dalam keadaan sholat yang dikeraskan yaitu ketika sholat subuh Salat maghrib Dan juga salat isya Maka seorang makmum Tetap diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah Meskipun Dalam keadaan salat yang jahriyah Dan ini adalah Pendapat sebagian ulama Dan pendapat yang dikuatkan Oleh sebagian guru kita di sini Mereka berdalil Dengan sabda Nabi SAW Ketika beliau bertanya kepada para sahabat Setelah salat la'allakum taqra'una khalfa imamikum Sepertinya kalian membaca di belakang imam kalian Maka para sahabat berkata Iya ya Rasulullah Demi Allah Kami membaca di belakang imam Maka beliau SAW mengatakan La taf'alu illa idha qara'ahadukum bifatihatil kitab Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian melakukan hal ini." Itu janganlah kalian membaca di belakang imam yang membaca. Yaitu membaca bacaan dengan jahriyah, dengan dikeraskan. Illa kecuali apabila salah seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah. Kecuali apabila salah seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah menunjukkan bahwasanya seorang makmum sekalipun dalam solat yang jahriyah seperti solat subuh, maghrib dan juga isya dia tetap diwajibkan untuk membaca al-fatihah ini. Dan ini adalah pendapat sebagian guru kita di sini dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya seorang makmum pun ketika solat jahriyah diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah ini. Kemudian yang selanjutnya Di antara rukun-rukun sholat Yang apabila ditinggalkan Sengaja atau tidak sengaja Maka Sholatnya menjadi batal Adalah melakukan ruko Di dalam setiap rekaat Rasulullah SAW bersabda Thummarka Hatta tatma'inna raki'an Hendaklah engkau ruko Sampai engkau tenang di dalam rukukmu oleh karena itu yang dinamakan ruko atau ruko adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Dan bentuk ruko yang afdal dan yang sempurna adalah seseorang menundukkan badannya sampai punggungnya menjadi rata. Jadi tidak ke atas atau terlalu ke atas dan juga tidak terlalu ke bawah. Tapi yang sempurna adalah melakukan ruko dan punggungnya menjadi rata. Sehingga disebutkan dianggap rata apabila ditaruh di atasnya air, airnya tidak tumpah. Ini maka dinamakan rata. Demikian pula kepalanya dalam keadaan rata dengan punggungnya. Jadi kepala tidak diangkat ke atas dan juga tidak ditunduk ditundukkan ke bawah tetapi diratakan dengan punggungnya. Dan tangan ini berada di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Dan mata menghadap ke arah tempat sujud. Maka ini adalah bentuk rukuk yang sempurna yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Di antara rukun-rukun sholat Adalah iktidal, Yaitu berdiri Setelah melakukan rukuk Rasulullah SAW bersabda Thummarfa Hatta, tatma, hatta tatma'inna Au ta'tadila qa'iman Kemudian adalah engkau mengangkat Kepalamu Sampai engkau tegak dalam keadaan berdiri Seperti yang dilakukan sebelum dia rukuk berdiri tegak menghadap kiblat dan sunnahnya jari-jari kaki kita juga menghadap ke arah kiblat. Jadi jari bukan diarahkan ke samping seperti ini atau ke arah dalam seperti ini, tetapi sunnahnya adalah dihadapkan juga menghadap ke arah kiblat. Baik sebelum kita rukuk maupun setelah kita ruko, Jadi jari kaki kita disunahkan menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana badan kita juga menghadap ke arah kiblat. Kemudian setelah itu adalah melakukan sujud. Sujud ini juga termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Dan bentuk sujud yang afdal, yang paling sempurna setelah dia meletakkan Wajahnya Baik jidatnya maupun Hidungnya, ujung hidungnya Di atas lantai Kemudian Kedua telapak tangannya Ini juga harus berada Di atas permukaan tanah Harus menempel ke tanah Demikian pula Kedua lututnya harus menempel ke tanah. Kemudian yang terakhir adalah ujung-ujung jari kakinya. Ini juga harus menempel ke tanah. Beliau SAW mengatakan, Umir tu bisa ba'ati a'zum. tu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang Kemudian beliau mengisyaratkan Kepada jidat beliau Dan juga hidung beliau Ini yang pertama Kemudian yang kedua Dan juga yang ketiga eh, yang, yang kedua dan juga yang ketiga Adalah dua telapak tangannya Kemudian yang ketiga, yang keempat dan kelima Adalah kedua lutut beliau Kemudian yang keenam dan ketujuh adalah kedua ujung jari kaki beliau. Ini semua ketika sujud harus berada menempel di atas tanah. Tidak boleh kita mengangkat satu kaki kita kemudian diletakkan di atas kaki yang lain atau kedua-duanya diangkat misalnya. Maka sujud yang seperti ini tidak sah. Diharuskan ketika sujud menempelkan tujuh tulang tersebut. Dan bentuk yang afdol Yang paling sempurna ketika sujud Adalah Menjadikan Lengan atas dari kaki kita Atau paha kita Dengan betis kita Itu bentuknya kurang lebih Menyiku Yaitu 90 derajat yang seperti ini Misalnya ini adalah paha kita Kemudian ini adalah betis kita Ini dibuat siku yaitu 90 derajat. Jadi tidak seperti ini atau tidak terlalu panjang seperti orang yang mau berbaring. Jadi ini adalah bentuk yang paling sempurna yaitu menjadikan paha kita dan juga betis kita itu siku. Kemudian juga ketika kita sujud maka disunahkan kita untuk menjauhkan lengan atas dari tangan kita dengan badan Jadi sunnahnya dijauhkan seperti ini Bukan ditempelkan dengan badan kita Dan dimakruhkan dalam keadaan sujud Kita menempelkan lengan bawah dari tangan kita Di tanah Yang seperti ini Ini hukumnya makruh Jadi yang sunnah Yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW Adalah mengangkat tangan kita seperti ini bukan dengan menempelkan tangan di atas tanah. Jadi menempel cukup telapak tangan kita. Sementara tangan kita lengan bagian bawah ini dijauhkan dari tanah dan lengan bagian atas dari tangan kita ini dijauhkan dari badan kita. Ini adalah bentuk yang afdal ketika melakukan sujud. Kemudian di antara rukun-rukun rukun-rukun salat adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini adalah termasuk rukun solat yang kalau ditinggalkan maka solat kita tidak sah. Dan bentuk yang afdal dan paling sempurna ketika melakukan duduk di antara dua sujud adalah melakukan duduk iftirash. Duduk iftirash adalah seseorang duduk di atas telapak kakinya sebelah kiri. Duduk di atas telapak kakinya sebelah kiri. Jadi telapak kaki kiri dibuka, kemudian dia duduk di atasnya. Kemudian menegakkan kaki kanannya. Atau telapak telapak kaki bagian kanan. Ini ditegakkan. Maka ini adalah dinamakan dengan duduk iftirash dalam keadaan duduk di antara dua sujud, maka disunahkan kita melakukan duduk iftirash ini. Kemudian yang selanjutnya di antara rukun-rukun solat adalah tumak ninah yaitu tenang dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut. Karena Rasulullah SAW ketika mengajarkan salah seorang sahabat yang dia tidak tenang ketika melakukan solat. Maka beliau SAW mengatakan Warka hatta tatma'inna raki'an Tidaklah engkau rukuk Sampai engkau tenang Di dalam melakukan rukuk tersebut Kemudian beliau mengatakan Warfa thummarfa Hatta ta'tadila qa'iman Thummasjud Hatta tatma'inna sajidan Tidaklah engkau sujud Sampai engkau sujud Dalam keadaan tenang menunjukkan bahwasanya di antara rukun-rukun salat adalah melakukan gerakan-gerakan tersebut dengan tenang. Adapun orang yang ruko sujud, berdiri, duduk tetapi dengan tidak dengan tenang, kehilangan tumakninah di dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut, maka dia telah meninggalkan salah satu rukun salat. Artinya, salatnya tidak sah. Apabila dia meninggalkan tumakninah di dalam melakukan sholat tersebut. Kemudian di antara rukun-rukun sholat adalah membaca tasyahud al-akhir. Tasyahud al-akhir, at-tahiyatulillah, wassalawatu wa tayyibat, assalamualaika, atau assalamu ala ayyuhan nabiyyu, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Ini dinamakan dengan Tasyahud al-akhir Kenapa dinamakan dengan tasyahud? Karena di dalamnya ada dua kalimat syahadat Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammadan Rasulullah Oleh karena itu dinamakan dengan Tasyahud Dan yang merupakan rukun Adalah tasyahud al-akhir Ini adalah rukun Di antara rukun-rukun sholat yaitu tasyahud yang dilakukan sebelum kita salam. Maka ini dinamakan dengan tasyahud al-akhir. Di antara rukun solat adalah duduk untuk tasyahud akhir. Tasyahud akhir adalah ucapan kita at-tahiyatulillah. Ini adalah rukun. Demikian pula duduk untuk membaca at-tahiyatulillah, membaca tasyahud akhir juga merupakan rukun. Apabila seseorang membaca tasyahud akhir akan tetapi tidak dalam keadaan duduk berarti dia membaca tasyahud akhir dan ini adalah termasuk rukun tetapi meninggalkan rukun yang lain yaitu duduk untuk membaca tasyahud akhir.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 yang paling afdal yang dinamakan dengan salawat Ibrahimiyah. Kenapa dinamakan salawat yang paling afdal? Karena beliau SAW ketika ditanya tentang bagaimana cara bersalawat, beliau menjawab dengan salawat ini. Dan beliau SAW tidaklah memberitahu kepada para sahabat kecuali lafaz salawat yang paling afdal dan yang paling utama. Oleh karena itu, kalau kita bisa membaca salawat yang tadi kita sebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ini afdal dan minimal atau boleh kita membaca lafaz salawat yang lain minimal kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Minimal kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Berarti kita sudah mengucapkan salawat. Jadi yang termasuk rukun adalah mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW sebelum atau ketika setelah tasyahud akhir. Kemudian diantara rukun solat adalah melakukan gerakan-gerakan tersebut dengan tertib mulai dari berdirinya, kemudian ruku kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Dilakukan gerakan-gerakan tersebut dengan tertib dan berurutan atau tertib ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Dan beliau sallallahu selama 13 tahun melakukan sholat lima waktu Semenjak diwajibkan Tidak pernah membolak-balik Gerakan-gerakan sholat tersebut Menunjukkan bahwasanya Tartib atau berurutan Melakukan gerakan-gerakan tersebut Adalah termasuk rukun Di antara rukun-rukun sholat Kemudian yang terakhir Di antara rukun-rukun sholat adalah taslim Yaitu mengucapkan salam ini adalah termasuk rukun Apabila seseorang melakukan semua gerakan sholat Tetapi tidak mengucapkan salam Maka sholatnya tidak sah Karena dia meninggalkan salah satu rukun sholat Dalilnya adalah sabda Nabi SAW Wa khitamu taslim Atau wa takhtimuhu taslim Wa tahliluha taslim Dan yang menghalalkan sholat adalah salam yang menghalalkan sholat adalah salam Sebelumnya dia diharamkan untuk makan, minum, berbicara dalam keadaan sholat Maka ketika dia mengucapkan salam Berarti dia sudah menghalalkan Artinya sudah halal setelah itu Melakukan amalan-amalan tersebut Ini adalah perkara-perkara yang termasuk rukun-rukun sholat Yang apabila ditinggalkan baik sengaja atau tidak sengaja maka sholat kita tidak sah. Masuk kita kepada poin yang selanjutnya yang dinamakan dengan kewajiban kewajiban sholat, yaitu perkara-perkara yang hukumnya wajib, akan tapi kalau ditinggalkan secara tidak sengaja, seperti lupa misalnya, maka ada gantinya, yaitu melakukan sujud sahwi. Apabila ditinggalkan dengan tidak sengaja Karena lupa misalnya Maka diganti dengan sujud sahwi Dan ini yang membedakan antara Kewajiban sholat Dengan rukun-rukun Rukun ini kalau ditinggalkan Secara tidak sengaja Maka sholatnya tidak sah Dan tidak ada gantinya Meskipun kita sujud sahwi sepuluh kali maka tidak ada gantinya. Orang yang meninggalkan Al-Fatihah, meninggalkan takbiratul ihram, meninggalkan salam, meninggalkan sujud atau meninggalkan rukuk, maka ini tidak ada gantinya dengan sujud sahwi. Adapun kewajiban solat, maka hukumnya wajib, tapi kalau ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka dia menggantinya dengan sujud sahwi. Apa yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban solat? Di antaranya yang pertama adalah semua takbir kecuali takbiratul ihram. Semua takbir kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk rukun. Tapi selain takbiratul ihram seperti ketika kita bertakbir ketika akan melakukan rukuk. Kemudian takbir ketika kita akan sujud. Takbir ketika kita mau duduk di antara dua sujud Takbir ketika kita akan sujud kembali Takbir ketika kita akan naik kembali Maka ini adalah takbir Selain takbiratul ihram Hukumnya adalah wajib Kalau sampai kita lupa Salah satu dari takbir-takbir tersebut Selain takbiratul ihram Maka kita telah meninggalkan Salah satu kewajiban sholat Artinya nanti kita ganti dengan Sujud sahwi Yaitu sujud dua kali Di akhir sholat Kemudian yang kedua, di antara kewajiban-kewajiban sholat adalah yang dinamakan dengan tasmi' yaitu mengatakan sami Allah huliman hamidah. Sami Allah huliman hamidah. Ini dinamakan dengan tasmi' dan hukumnya adalah wajib bagi imam dan juga orang yang salat sendirian. Hukumnya adalah wajib membaca kalimat tasmi' ini yaitu sami Allah huliman hamidah bagi imam dan juga orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, maka dia tidak diwajibkan untuk membaca Sami Allah liman hamidah. Tetapi dia langsung membaca Rabbana walakal hamd. Yaitu bacaan ketika i'tidal. Jadi seorang makmum tidak membaca Sami Allah liman hamidah, tapi yang wajib untuk membaca adalah imam dan juga orang yang sholat sendirian. Kemudian selanjutnya adalah tahmid yaitu mengucapkan rabbana walakal hamd ketika i'tidal. Maka ini hukumnya wajib. Rabbana walakal hamd atau rabbana lakal hamd tanpa wawu atau Allahumma rabbana walakal hamd atau Allahumma lakal hamd. Keempat-empatnya boleh kita baca bisa Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd atau ditambah Allahumma Allahumma Rabbana walakal hamd atau Allahumma lakal hamd. Semuanya pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Sunnahnya kita membaca kadang membaca ini, kadang membaca itu supaya kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hukumnya adalah wajib kalau kita tinggalkan dengan sengaja, solat kita batal. Tapi kalau kita tinggalkan karena tidak sengaja Maka kita ganti dengan sujud sahwi Kemudian selanjutnya adalah membaca Subhana Rabbil Azim Ketika dalam keadaan rukuk Maka ini adalah termasuk kewajiban sholat Kemudian selanjutnya adalah membaca Subhana Rabbil A'la Ketika sujud Kemudian membaca Rabbi Ghafirli ketika duduk di antara dua sujud Kemudian membaca tasyahud awal Tasyahud yang awal ini termasuk kewajiban Tapi tasyahud akhir makanya adalah termasuk rukun Barang siapa yang lupa untuk melakukan tasyahud awal Seperti ketika sholat duhur Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir Dia lupa melakukan tasyahud awal setelah dua rakaat dia langsung berdiri Dan tidak duduk melakukan tasyahud awal Karena lupa Maka dia diharuskan untuk melakukan sujud sahwi Di akhir sholat Karena dia meninggalkan Salah satu dari kewajiban-kewajiban sholat Yaitu tasyahud awal Kemudian yang terakhir Adalah duduk untuk tasyahud awal Membaca tasyahud awal ini adalah termasuk kewajiban Duduk untuk melakukan tasyahud awal Adalah juga termasuk kewajiban Apabila seseorang membaca tasyahud awal Akan tetapi tidak duduk Dalam membaca tasyahud tersebut Maka berarti dia telah meninggalkan Salah satu kewajiban sholat Yaitu duduk untuk melakukan tasyahud awal Ini adalah delapan perkara Yang termasuk kewajiban-kewajiban sholat yang apabila ditinggalkan dengan sengaja Solatnya batal Tapi kalau ditinggalkan dengan tidak sengaja Maka solatnya sah Akan tetapi diganti dengan sujud sahwi Kemudian selanjutnya Setelah kita mengetahui tentang Rukun-rukun solat Dan kewajiban-kewajiban solat Kalau kita sudah melakukan ini Maka solat kita sah Sekarang kita tinggal menyempurnakan Salat kita dengan melakukan perkara-perkara yang disunahkan Ketika dalam keadaan salat Yaitu perkara-perkara yang sunnah Yang dianjurkan Bukan sebuah kewajiban Yang kalau kita lakukan Salat kita semakin sempurna Dan kalau tidak kita lakukan Maka salat kita sah Dan tidak mempengaruhi Sah atau tidaknya Salat yang kita lakukan Yang pertama adalah membaca istiftah. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita beberapa lafad doa istiftah. Di antaranya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya dan seterusnya. Terkadang beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk Terkadang beliau mengatakan wajah wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifa wama ma ana minal musyrikin dan seterusnya. Terkadang beliau mengatakan Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatira samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah dan seterusnya. Maka ini adalah lafaz-lafaz doa istiftah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Kalau kita bisa hafal semuanya dan bergantian, kadang membaca ini, kadang membaca itu, maka ini adalah sebuah keutamaan. Dan boleh kalau kita memang mampunya hanya bisa menghafal satu, maka diperbolehkan. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua, di antara yang disunahkan adalah mengucapkan Isti'adah sebelum kita membaca Al-Fatihah. Yaitu A'udzubillahiminasyaitanirrajim Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk karena kita akan membaca Al-Quran dan kita disunahkan ketika mau membaca Al-Quran untuk membaca Al-Isti'adah ini dan hukumnya adalah sunnah kemudian selanjutnya adalah membaca basmalah membaca basmalah ini adalah hukumnya disunahkan dianjurkan dan pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama' berdasarkan hadis yang sahih bahwasanya basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Bahwasanya basmalah bukan termasuk Al-Fatihah karena dia bukan termasuk Al-Fatihah, maka hukumnya sunnah membaca basmalah tersebut. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Itu pendapat mayoritas sebagian besar ulama mereka mengatakan bahwasanya membaca basmalah hukumnya adalah sunnah dianjurkan. Dan ada di antara mereka yang mengatakan wajib Karena mereka mengatakan bahwasanya basmalah Ini adalah bagian dari Al-Fatihah Dia adalah ayat yang pertama dari Al-Fatihah Sehingga kalau dia adalah bagian dari Al-Fatihah Maka harus dan wajib membacanya Khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama Cuma sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya basmalah bukan termasuk Al-Fatihah dengan demikian dia adalah hukumnya sunnah untuk dibaca Kemudian selanjutnya adalah membaca amin Membaca amin setelah Al-Fatihah Ini hukumnya sunnah Dan bukan sesuatu yang wajib Kemudian selanjutnya adalah membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah Maka hukumnya juga sunnah Seandainya orang tidak membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah Maka sholatnya sah Demikian pula Di antara yang disunahkan ketika sholat Adalah berdoa ketika sujud Yang dalilnya tadi kita sebutkan Dan sujud di sini Baik pada rekaan pertama Rekaan yang kedua atau rekaan yang selanjutnya Baik sujud yang pertama maupun sujud yang kedua Disunahkan kita untuk membaca doa ketika sujud tersebut. Di antara yang disunahkan adalah berdoa sebelum salam. Di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan juga doa yang lain dan boleh kita berdoa dengan doa diri kita sendiri. Dengan doa yang kita hafal kita ingin membaca Allahumma gfirli wali walidayya warhamuh makama Rabbayani sagira Atau mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina ada Silahkan kita membaca doa Sesuai dengan kehendak kita Kebaikan di dunia dan juga di akhirat Dan ini adalah termasuk tempat Atau waktu yang diijabai Untuk berdoa Yaitu sebelum kita salam Ketika sujud Dan sebelum kita salam ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa Kemudian selanjutnya Di antara perkara yang disunahkan adalah mengangkat tangan Ketika takbiratul ihram Ketika akan rukuk Ketika akan mengangkat dari rukuk Dan juga ketika akan berdiri Ketika setelah eh, berdiri ke rakaat yang ketiga. Ini adalah empat tempat di dalam solat yang kita disunahkan untuk mengangkat tangan yaitu ketika takbiratul ihram ketika kita akan rukuk ketika kita berdiri dari rukuk dan juga akan berdiri menuju ke rakaat yang ketiga maka kita disunahkan untuk mengangkat tangan kita seperti ini dan ini hukumnya sunnah bukan sesuatu yang wajib seandainya ketika kita takbiratul ihram membaca Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan kita maka ini tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat kita karena yang rukun adalah mengucapkan takbir yaitu mengucapkan Allahu Akbar ini adalah rukun tapi mengangkat tangan ketika takbir maka ini hukumnya sunnah oleh karena itu apabila kita melihat di sini atau di tempat yang lain ada sebagian negara ketika dia takbir tidak mengangkat tangannya. Kalau kita tahu ilmunya, kita paham bahwasanya mengangkat tangan adalah suatu yang sunnah. Artinya dia hanya meninggalkan suatu yang sunnah dan bukan meninggalkan sesuatu yang rukun. Kalau kita ingin mengangkat tangan, maka sunnahnya cara yang sempurna adalah merapatkan jari-jari kita. Kemudian membuka seperti ini dan dihadapkan ke kiblat dan boleh dengan dua cara Cara yang pertama Jari-jarinya atau ujung jari kita Disejajarkan dengan kedua telinga Ini cara yang pertama dan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Atau cara yang kedua Ujung jari kita disejajarkan dengan kedua bahu kita Seperti ini Dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Seperti ini Atau sejajar dengan ujung telinga kita bagian bawah dengan menghadap ke kiblat bukan seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Ini adalah cara-cara yang salah ketika mengangkat tangan dalam sholat. Kemudian diantara perkara yang disunahkan adalah duduk iftirash ketika tasahud awal. Yang caranya tadi sudah kita sebutkan. Persis ketika kita duduk di antara dua sujud. Kemudian disunahkan ketika tasyahud akhir kita melakukan duduk tawarruk. Apa duduk tawarruk? Kita duduk di atas lantai bukan di atas telapak kaki kiri kita, tapi duduk di atas lantai kemudian memasukkan kaki kiri kita di bawah kaki kanan. Memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan Kemudian kita menegakkan telapak kanan kita Ini adalah yang dinamakan dengan duduk Tawarruk dan hukumnya sunnah Artinya apa? Seandainya ketika seseorang tasahud akhir Melakukan duduk iftirash Maka solatnya tetap sah Akan tapi dia meninggalkan sesuatu yang afdol Yang afdol ketika tasahud akhir Adalah menggunakan duduk tawarruk Bukan duduk iftirash Kemudian secara cepat kita selesaikan perkara yang dimakruhkan ketika sholat Di antaranya adalah mengangkat pandangan ke atas Sunnahnya ketika sholat dalam segala gerakan Kita memandang tempat sujud kita Jadi diperkirakan kita sujud di mana Kita pandang baik dalam keadaan berdiri Dalam keadaan sujud Kecuali satu keadaan Yaitu ketika kita tasyahud awal dan juga tasyahud akhir ketika kita menunjukkan telunjuk kita. Maka yang disunahkan dalam keadaan seperti itu adalah melihat ujung jari telunjuk kita. Yang melihat ujung jari telunjuk kita ketika tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Ini adalah hukumnya sunnah. Kemudian diantara perkara yang dimakruhkan adalah memejamkan mata memejamkan mata ini adalah termasuk perkara yang makruh ketika sholat. Jadi sunnahnya adalah melihat tempat sujud. Di antara perkara yang dimakruhkan adalah menahan buang air kecil atau buang air besar ketika sholat. Demikian pula dimakruhkan seseorang sholat sementara makanan sudah siap. Ini dalam satu keadaan apabila kita dalam keadaan butuh, dalam keadaan lapar, maka dimakruhkan kita untuk sholat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan. Tapi kalau dalam keadaan kita kenyang atau dalam keadaan kita berpuasa, maka tetap kita melaksanakan sholat meskipun dalam keadaan lapar dan tidak dimakruhkan. Yang terakhir di sana ada perkara yang membatalkan sholat, di antaranya jelas yaitu batalnya kesucian seseorang. Kemudian di antara perkara yang membatalkan sholat adalah tertawa dengan terbahak-bahak dengan suara. Kemudian di antara perkara yang membatalkan salat apabila dilewati oleh seorang wanita yang sudah balik. Ketika kita dalam keadaan salat dilewati oleh seorang wanita yang sudah balik, maka itu membatalkan salat kita. Dan jadi masuk dengan melewati di sini adalah melewati daerah antara tempat kita berdiri sampai tempat sujud kita. Kalau dia melewati di depan kita Daerah antara tempat kita berdiri Sampai tempat sujud kita Maka ini membatalkan sholat kita Dan ini sering terjadi Ketika kita berada dalam uh, Tempat yang di situ banyak manusia Ketika di Masjidil Haram Misalnya Atau di tempat yang lain Ini sering terjadi seorang dalam keadaan sholat Dan lewat di sana seorang wanita yang sudah dewasa Maka ini membatalkan sholat Oleh karena itu e, disunnahkan ketika kita sholat berusaha untuk menghadap ke arah sutra. Sutroh adalah pembatas sholat. Ya, ketika kita sholat disunahkan untuk menghadap sutra, baik itu berupa tiang atau berupa tembok atau bahkan bisa berupa orang yang berada atau duduk di depan kita menjadi sutra bagi kita yang demikian itu adalah maksudnya supaya kita tidak dilewati oleh orang lain Dan ini hukumnya adalah sunnah Dan e, Rasulullah SAW menyuruh kita ketika sholat Untuk menghadap ke arah sutra ini Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat Dan insya Allah pada sore hari yang akan datang di tempat yang sama Akan kita sampaikan tentang masalah zikir-zikir yang dibaca setelah sholat Itulah yang bisa kita sampaikan Semoga yang sedikit ini bermanfaat Seandainya ada kebenaran Maka datangnya dari Allah SWT semata Dan seandainya ada kesalahan Maka datangnya dari saya pribadi Dan juga dari setan Dan saya memohon ampun kepada Allah SWT Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh